بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya akidah adalah merupakan pondasi bangunan yang di atasnya akan dibangun suatu umat. Kejayaan suatu umat, keruntuhannya sangat terkait sekali dengan keropos tidaknya akidah mereka. Karena itulah risalah para nabi semuanya menyuruhkan kepada perbaikan akidah. Kita melihat banyak para nabi-nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka untuk meluruskan akidah manusia. Bahkan dalam sebagian besar kisah-kisah para nabi dan rasul Allah tidak perintah mereka untuk menggulingkan para penguasa-penguasa yang zalim, para penguasa-penguasa yang kafir, tagut. Allah perintahkan mereka berdakwah. Allah perintahkan nabinya Musa untuk mendakwai Firaun. Allah perintahkan nabinya Ibrahim Khalilullah mendakwakan Namrud. Dan begitulah setiap umat. Ini menunjukkan tujuan manusia diciptakan adalah agar mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yakni hak untuk diibadahi semata para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali penjelasan dalam kitab kita menjelaskan prinsip ini bahwasanya setiap nabi menyuruhkan kepada kaumnya agar mereka beribadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam surat Al-A'raf ayat 59 Allah mengatakan, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah tiada bagi kalian Tuhan selainnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah, jauhilah taghut. Ini semua karena Allah SWT ciptakan makhluk dalam rangka beribadah kepada Allah SWT semata. Qama khalaqtul jinna wal insa illa liyaburun kata Allah dalam surah Al-Dhariyat ayat 56. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku. Karena itu ibadah adalah merupakan hak yang mutlak bagi Allah SWT. Bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Muadz, tadri ma haqqullah al ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Muadz apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Berkata Muaz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui jawabannya. Qala fa inna haqqallahi 'ala al-'ibadi an ya'budu an, an ya'budu Allah wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba agar mereka mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا dan hak hamba atas Allah bahwa Allah berjanji tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim rahimahullah. ini hak yang pertama kali harus ditegakkan secara mutlak oleh siapapun juga. Dan inilah merupakan hak yang harus diperjuangkan pertama kali secara mutlak. Dan inilah yang diperjuangkan para Rasul alaihim Abdullah salat taslim. Agar hak Allah SWT untuk diibadahi menjadi hak Allah yang mutlak yang harus direalisasikan oleh seluruh umat. Maka kezaliman terbesar di seluruh umat adalah ketika mereka mengabaikan hak Allah SWT, yakni hak untuk disembah semata, yakni kesyirikan. Itulah kezaliman tingkat tinggi yang tiada bandingnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya hak pertama kali Allah adalah untuk diibadati. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah menetapkan janganlah kamu mengibadati kecuali kepadanya semata dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 151 qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana katakan Muhammad kemari aku bacakan apa-apa yang apa-apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian yakni janganlah kalian mempersekutukan Allah dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua karena ini adalah merupakan pondasi dasar kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah menyuruh manusia untuk memberikan hak Allah yakni agar diibadati mendakwakan manusia agar menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan karena itulah kita melihat banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan dan menetapkan tentang masalah uluhiyah ini. Kewajiban untuk mengibadati Allah semata dan larangan berbuat syirik kepadanya. Dan setiap manusia, setiap orang yang salat, baik dia salat fardu maupun salat sunnah, telah berjanji dalam ucapannya setiap hari. Dalam ucapannya ketika mengucapkan dalam bagian surat Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka ini disebut dengan nama tauhidul ibadah atau tauhidul ilahiyah atau uluhiyah atau tauhidul talab wal qasd. Banyak namanya. Ada namanya tauhidul ibadah atau tauhidul ilahiyah. Karena di sini Allah perintahkan kita untuk memberikan ibadah kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam ibadah. Menjadikan Allah sebagai uluhiyah Tuhan yang diberikan kepadanya segala macam bentuk ibadah atau tauhidul talab karena Allah dalam banyak ayat menuntut agar manusia memberikan ibadah untuknya semata. Tauhidul qasd. Sebagai tujuan manusia dalam amalannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini sebenarnya telah terhujam dalam fitrah seluruh anak manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah setiap anak kecuali terlahir di atas tauhid, di atas fitrah Sesungguhnya penyimpangan, penyimpangan dalam tauhid terjadi karena terbiah yang rusak, karena pendidikan, pengaruh orang tua yang rusak. Di mana Rasulullah mengatakan fa'abawah yahwidani au yunassirani au yumajjisani karena kedua orang tualah kelak yang akan menjadikannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi wal billah Tauhid yang pertama ini tauhidul ibadah atau tauhidul qasdi wa talab atau tauhidul uluhiyah merupakan tauhid yang paling mendasar di alam ini. Dan Allah ciptakan manusia di atas agama tauhid, di atas tauhid ini. Seluruh makhluk Allah SWT ciptakan di atas fitrahnya, di atas tauhid. Adapun kesyirikan datang belakangan. Asal muasal manusia beragama tauhid. Adapun kesyirikan datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya mulia dalam surah Al-Baqarah ayat 213 kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi Allah mengatakan adalah manusia merupakan satu umat maka Allah utus para nabi sebagai pembawa kabar berita gembira dan berita peringatan dan Allah turunkan kepada mereka bersama mereka Alkitab dengan hak agar mereka menghukumi antara manusia dalam perkara-perkara yang dipersisihkan. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 19, wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Tidaklah manusia kecuali adalah merupakan satu umat. Kemudian mereka berselisih asal muasal manusia beragama tauhid. Maka salah jika ada yang mengajarkan manusia pertamanya beragama animisme, menyembah eh, sesuatu yang mereka takutkan, menyembah matahari, menyembah petir, menyembah api dan seterusnya. Lambat laun barulah manusia karena akal mereka semakin tinggi menyembah Tuhan, ada yang menyembah Tuhan yang eh, jumlahnya puluhan, kemudian ada yang menyembah Tuhan jumlahnya tiga dan seterusnya akhirnya menyembah Tuhan yang satu. Ini adalah merupakan persepsi yang salah. Asal muasal manusia beragama tauhid. Adam alaihissalam beragama tauhid. Sejak Adam sampai Nuh, manusia semuanya beragama tauhid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kana baina Nuh wa Adam wassalam asyrat qurun, kulluhum ala syari'atin min al-haq." Adalah jarak antara Nuh dan Adam sepuluh abad. Dan seluruh anak manusia pada abad tersebut antara Adam dan Nuh di atas syariat yang hak. Berkata Al-Alama Ibnu Al-Qayyim, "Hadza huwa al-qaul sahih fil ayat." Inilah dia tafsiran yang paling benar dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan banyak ayat yang memperkuat hal ini. Jadi kesyirikan yang pertama terjadi itu ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh mereka. Kemudian setelah menghujam dalam diri mereka kesyirikan karena disebabkan yang sifat yang berlebih-lebihan, sikap yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, mereka pun menentang dan mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Sehingga mereka mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra surat Nuh ayat 23 mereka berkata jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian jangan tinggalkan peribadatan kepada Wad tidak pula kepada Suwa' Yaghuth dan Ya'uq serta Nasr berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Ibnu Abbas diriwayatkan, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Nama-nama tadi, nama-nama ini adalah merupakan nama orang-orang salih pada zaman Nabi Nuh. Ada yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم فعلوا فلم تعبد hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilm ubidat berkata Ibnu Abbas ini adalah merupakan nama-nama orang saleh pada masa zaman Nabi Nuh tatkala mereka meninggal syaitan membisikkan kepada generasi yang ditinggalkan kepada kaum mereka hendaklah kalian tegakkan kalian dirikan di majlis-majlis mereka patung-patung mereka dan berikanlah patung-patung tersebut nama-nama mereka dan ketika itu belum lagi disembah. Tatkala generasi itu hilang semuanya, punah generasi tersebut dan ilmu telah tercabut, akhirnya jadilah patung-patung tersebut disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan berkata banyak para ulama-ulama salaf lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala wafat orang-orang soleh tersebut, mereka berdiam i'tikaf di kuburan-kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Mereka rajin mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Berdiam di sana, i'tikaf di sana. Kemudian mereka mulai menggambar patung-patung mereka patung-patung orang soleh tersebut dan semakin lama ketika zaman semakin jauh daripada ilmu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ghathul Lahfan وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام بكل قوم على قدر أقولهم Syaitan berhasil mempermainkan orang-orang musyrikin ketika mereka mengibadati berbagai macam patung-patung sembahan-sembahan sesuai dengan tingkat akal mereka. Fataifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Sebagian golongan daripada orang-orang musyrikin diseru syaitan mengibadahi patung-patung ini dalam kerangka berpikir bahwasanya sesungguhnya mereka bukanlah menyembah patung-patung tapi mengagungkan orang-orang mati tersebut yang telah mereka gambar dan mereka lukis mereka bentuk patung-patung atas gambar-gambar ataupun atas eh, patung-patung orang-orang saleh tersebut sebagaimana kaum Nabi Nuh. Jadi ada sekelompok orang yang dibisikkan oleh syaitan agar mereka memuliakan para orang-orang saleh. Dan cara memuliakannya dibisikkan oleh syaitan agar mereka membuat patung-patung mereka setelah mereka meninggal. Berkata Ibnu Qayyim, "Wa hadza sababu huwal ghalib 'ala 'awamil musyrikin." Dan ini adalah merupakan sebab yang paling banyak terjadi pada orang-orang awam kaum musyrikin. Ya, mereka berangkat menyembah patung itu dari bentuk pengkultusan, mengagungkan orang-orang saleh mereka. Sebagai tanda jasa kesalehan mereka, mereka buatkan patung-patung yang akhirnya lambat laun ketika ilmu hilang, patung-patung ini tidak lagi sebagai patung dihormati tapi disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma khawasuhum fattakhadhu al-asnam 'ala suwar al-kawakib al-mu'aththira fil 'alam bizamihim. Adapun orang-orang yang lebih berakal lagi daripada orang-orang musyrikin, orang-orang khawas mereka, orang-orang khusus mereka, mereka banyak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk simbol-simbol bintang-bintang yang menurut mereka punya pengaruh dalam alam raya ini wa lahum buyutan wa sadanah wa hijaban wa qurbana di mana mereka membuat tempat-tempat persembahan mereka beri mereka mereka adakan juru-juru kunci mereka berikan sembelihan-sembelihan dan kurban walam yazal hadza fid dunya qadiman wa hadithan dan ini perkara masih ada terus-menerus di dunia ini selama dunia terbentang dahulu kala sampai sekarang ini dan asal muasal kesyirikan ini terjadi daripada orang-orang Sabiah yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dihujat oleh Nabi Ibrahim dan telah dan telah diterangkan kepada mereka kesyirikan mereka. Bahkan Nabi Ibrahim menghancurkan tuhan-tuhan mereka. Wataifatun ukhra ittakhadhat sanama. Dan ada yang menjadikan bulan sebagai tuhannya. Mereka menganggap bulan itu berhak untuk disembah dan diibadati. Dan mereka menganggap bulan punya pengaruh besar untuk mengatur alam raya ini. Dan satu kelompok manusia lainnya ada yang menyembah api. Mereka lah orang-orang majusi yang membuat tempat altar penyembahan api. Mereka mengambil juru-juru kunci, mengambil pengawal-pengawal yang tidak meninggalkan api sedikit pun padam. Mereka pelihara api selama-lamanya dan itulah simbol mereka. Ada juga orang-orang musyrikin yang menyembah air. Mereka menganggap air adalah merupakan asal segala sesuatu. Dan air adalah merupakan sumber kehidupan. Air adalah merupakan alat bersuci dan seterusnya. Ada juga orang-orang yang menyembah hewan. Menyembah sapi dan seterusnya. Ada yang menyembah kuda. Sebagaimana keyakinan orang-orang Yunani kuno. Mereka memiliki dewa kuda ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muqayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqasatul Hafan. Para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang tadi kita bacakan, dari athar, yang menerangkan bagaimana awal muasal kesyirikan terjadi di umat ini, athar yang berasal daripada Ibnu Abbas, yang menjelaskan bahwasanya asal muasal kesyirikan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh dan setan menyuruhkan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh setelah ditinggalkan oleh orang-orang saleh mereka untuk membuat patung-patung mereka dan lambat laun disembah. Kita akan dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, khuturatu ta'liq as-suwar 'ala al-judran wa nusb at-tamathil fil majalis wal mayadin. Pelajaran pertama, betapa bahayanya menggantungkan foto-foto, gambar-gambar, patung-patung diletakkan di meja-meja, dinding-dinding, di tempat-tempat orang berkumpul, lapangan-lapangan. Wa anna dzalika ya'ulu bin nas ila syirki. Karena hal ini lambat laun akan mengiring manusia kepada kesyirikan. Bihaithi tatawwaru ta'dhimu tilka suwar wa tamathil ila ibadatiha. Karena lambat laun orang-orang akan menyembahnya. Wa'tiqad jalbi al-khair wa daf'i syarr minha kama li qaum Nuh. Jadi pelajaran pertama menggambarkan betapa bahayanya tradisi menggantungkan gambar-gambar. Gambar-gambar orang saleh, gambar-gambar wali di dinding-dinding, apalagi dalam bentuk patung-patung mereka dibuat. Diletakkan di rumah-rumah, di tempat-tempat berkumpul, di jalan-jalan. Bahaya sekali patung-patung pahlawan. Karena akan terjadi kembali kesyirikan sebagaimana terjadinya pada zaman Nabi Nuh. Lambat laun patung-patung ini dianggap memiliki kesaktian, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Sebagaimana kita lihat pada zaman Nabi Nuh Salatu wasalam Tidaklah langsung kesyirikan terjadi. Tapi terjadi sedikit demi sedikit. Karena itu faedah yang kedua, karena itu pelajaran yang kedua yang dapat kita petik, kita melihat betapa dahsyatnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Di mana syaitan terkadang menggoda manusia dari sisi perasaan mereka. Di mana syaitan menggoda manusia, membisikkan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Lihatlah syaitan bagaimana memperdaya kaum Nabi Nuh. Di mana syaitan berkata kepada kaum Nabi Nuh, "Apa tanda bakti kalian kepada orang-orang saleh. Mereka telah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Mereka menunjukkan jalan kebenaran, agama yang benar. Setelah mereka meninggal, apakah kalian biarkan begitu saja mereka lewat? Habis, punah. Apa tanda bakti kalian sebagai orang-orang ditinggalkan? Kemudian setan mengatakan kepada mereka, bukankah kebaikan untuk selalu mengingat mereka? Bukankah cara yang terbaik untuk mengingat mereka adalah membuat patung-patung mereka? maka dibuatlah patung-patung mereka dan belum disembah. Karena itulah awal muasal kesyirikan ini terjadi karena gulu, sikap ekstrim berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ini yang dipermainkan syaitan. Perasaan mereka ini yang berhasil dipermainkan syaitan. Perasaan cinta kepada wali-wali ini, ini yang menjadi sumber tipu daya syaitan. Tentunya sedikit demi sedikit syaitan akan menggiring mereka untuk tergelincir kepada kesyirikan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah swt Kesyirikan itu terjadi bukan sekaligus, tapi setahap demi setahap. Sedikit demi sedikit. Kita melihat betapa Rasulullah berupaya untuk menutup segala macam bentuk kesyirikan. Banyak sekali larangan sholat di kuburan dan seterusnya larangan bersumpah atas nama selain Allah itu semuanya upaya agar tidak terjadi kesyirikan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil bahwasanya syaitan tidak akan pernah berhenti untuk membuat makarnya, tipu dayanya kepada anak Adam. Syaitan tidak akan pernah merasa jenuh, bosan untuk menyesatkan anak Adam. Kalaupun tidak dapat disesatkan untuk generasi pertama, dia berharap akan tersesat generasi kedua atau ketiga. Lihatlah bagaimana syaitan berupaya untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh. Ketika dia tidak mampu secara total, secara sekaligus menyesatkan generasi pertama yang langsung bersentuhan bertemu dengan para ulama, dia berharap generasi kedua akan rusak atau ketiga dan ternyata berhasil. Ketika nggak ada lagi orang yang berilmu, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi agama kita ini bukan agama untuk hari ini saja. Agama untuk selanjutnya, seterusnya, sampai hari kiamat. Segala langkah-langkah kepada kesyirikan dipotong. Jangan sampai kita gantungkan foto-foto wali, foto-foto orang keramat di tempat-tempat kita. Kita katakan, saya tidak menyembahnya. Saya meletakkannya karena tanda cinta saya kepada wali tersebut. Kita melihat cara beragama kaum muslimin sampai saat ini banyak mereka gantungkan. Terkadang foto Habib-Habib, berpuluh Habib digantungkan, diletakkan di masjid, itu kemungkaran besar sekali. Berubahlah masjid sebagaimana gereja, dan seterusnya. Ya, kadang-kadang di tempat-tempat usaha mereka digantungkan foto-foto syekh, ini foto syekh fulan yang keramat, dan seterusnya. Kami menggantungkannya bukan untuk menyembahnya, sebagai tanda kecintaan kami, sebagai keturunannya, anak cucunya. Kita katakan inilah dia awal kesyirikan orang-orang pada zaman Nabi Nuh. Ya, mereka tidak langsung menyembah. Mereka katakan ini sebagai bentuk takzim, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Ataupun gambar-gambar lainnya. Gambar-gambar orang tua kita dan seterusnya. Ataupun patung-patung pahlawan yang dibuat. Dan seterusnya. Maka Poin yang keempat, hal ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya kita tidak boleh tasahul, sepilih melihat segala macam bentuk sarana kesyirikan. Kita harus potong segalanya dari akar-akarnya, dari mula. Jangan sampai ada peluang kepada kesyirikan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika melihat sudah ada gejala-gejala kesyirikan ketika orang-orang ramai-ramai mendatangi sebuah pohon di, di bawahnya Nabi berbaiat, baiatul Ridwan dan para sahabat ketika Sulh Hudaybiyah, ketika Umar mencium akan terjadi kesyirikan. Kata Umar, musnahkan pohon tersebut. Maka dipotonglah pohon tersebut. Ini adalah merupakan saddu dzari'ah menutup pintu-pintu kerusakan yang dibenarkan dalam agama ini dan harus dilakukan. Lihatlah Rasulullah SAW ketika memesankan kepada Ali, berkata Ali, Rasulullah mengutusku untuk tidak membiarkan ada patung-patung maupun gambar-gambar yang tegak kecuali aku tebas dan aku hancurkan. Tidak ada kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya kecuali aku sama ratakan dengan tanah. Ini perintah Rasulullah SAW. Jangan kita katakan kami membangun kuburan ini sebagai tanda bentuk kecintaan kami kepada orang-orang yang dikubur. Bukan untuk menyembah mereka. Sebagaimana sekarang ditirukan sebagian kaum muslimin. di mana mereka mengabaikan sunnah Rasulullah SAW untuk tidak membangun kuburan. dan perasaan yang mereka mengatakan, ini sebagai bentuk takzim, sebagai bentuk balas budi kepada orang tua kami. Kami bangun kuburannya. Kami tidak akan menyembahnya. Kita katakan ya, itu pada generasi awal. Tapi lambat laun, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika telah hilang ilmu maka itulah semua salah kepada kesyirikan diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang untuk membangun kuburan. Rasulullah melarang untuk membuat obor atau api, perapian di kuburan. Rasulullah melarang untuk menambah tanah apapun di kuburan yang bukan daripada tanah kuburan, apakah semen dan seterusnya. Akhirnya umat ini meninggalkan sunnah Rasulullah mengikuti langkah-langkah orang musyrikin. Maka mereka pun menghias kuburan, mereka membangun kuburan dengan keramik-keramik dan seterusnya. Kemudian mereka buat kelambu, dan seterusnya. Akhirnya manusia pun datang ke sana dengan segan, dibuatlah juru kunci, lambat laun dijadikan sebagai tempat kunjungan. Terkadang menjadi kunjungan wisata dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Sehingga orang-orang menganggap keberkahan ada pada kuburan tersebut, orang sakti. Datanglah manusia berbondong-bondong mencari keberkahan kepada kuburan-kuburan tersebut. Lambat laun bukan hanya keberkahan mereka harapkan. Meminta pun di sana. Alhamdulillah min thalik. Pelajaran yang kelima, poin yang kelima. Riwayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran ulama. Ulama yang beramal ibadah, yang mendakwai kaumnya. Bahwasanya keberadaan ulama adalah merupakan kebaikan bagi suatu umat, suatu bangsa, suatu negeri. Kebalikannya, hilangnya para ulama merupakan tanda kehancuran suatu negeri, suatu bangsa, alamat hancurnya suatu negeri ketika tidak ada ulamanya. Ketika tidak ada ulamanya. Lihatlah bagaimana syaitan berhasil memperdayakan kaum Nabi Nuh kapan? Ketika telah meninggal ulama-ulama mereka. Ketika ilmu hilang yang wafatnya para ulama, ketika itulah baru muncul kesyirikan. Karena itulah kita betapa pentingnya menghormati para ulama. Mengikuti para ulama. Tapi bukan mengkultuskan mereka lebih sebagai porsi mereka dari e, merupakan umat Muhammad sebagai manusia biasa. Jangan kita kultus berlebihan sehingga mengangkat mereka seolah-olah Tuhan selain Allah Subhanahu taala. Mereka adalah manusia. Yang mana mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu taala, meminta kepada Allah, maka jangan sampai kita minta kepada mereka, berdoa kepada mereka dan seterusnya. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan soal jawab dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang subat-subat yang ada seputar masalah kesyirikan ini dan bantahannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akidah Rasulullah Jamaah mereka mengimani bahwasanya murtakibul kabirah pelaku dosa besar yang masih memiliki iman sebesar apapun dosa yang mereka buat jika mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan kekal di dalam neraka banyak hadis-hadis yang menerangkan demikian dalam hadis kursi ibadi ya ibadi لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني walam tusyrik bi la'ataituka bimithliha maghfirah wahai hambaku jika engkau datang kepadaku membawa satu dunia kesalahan kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku akan kudatangkan sepertinya juga keampunan maka dalam sekian banyak hadis maupun ayat kita dapat simpulkan bahwasanya pelaku dosa besar apapun sifatnya selain kesyirikan masih ada peluang untuk mendapatkan surga maka orang-orang yang mati bunuh diri pun memang ada ancamannya. Ya. Ketika salah seorang dari orang-orang yang pada masa Rasulullah SAW bunuh diri, ya dia cucuk dirinya dengan tombak dan seterusnya. Maka Rasulullah menyebutkan orang tersebut akan diazab sebagaimana dia lakukan terhadap dirinya di hari kiamat. Allah akan mengazab dengan cara apa dia membunuh dirinya di hari kiamat. Pernah seorang juga yang ikut berperang kemudian tidak sanggup, nggak tahan menerima serangan lawan ketika dia merasa nggak sanggup lagi kemudian dia tikamkan pedangnya ke dalam perutnya tembus ke belakang maka Rasulullah katakan dia ahli neraka tapi untuk mengatakan mereka kekal neraka tidak bukan daripada, daripada ahlu sunnah bukan bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah maka orang yang mati bunuh diri pun selama dalam hatinya ada keimanan dan tidak berbuat kesyirikan masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ibadah dibangun di atas dua hal. Kita selalu ulang-ulangi. Karena penting sekali kaidah ini. Dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas ittiba. Dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dalam beribadah, dibangun di atas mengikuti cara Rasulullah SAW tadi yang disebutkan mengenai sholat hajat dengan bacaan-bacaannya rakaat sekian baca ini dan seterusnya tidak pernah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka semua bentuk ibadah yang tidak pernah Rasulullah ajarkan dia tertolak tetapi apakah ibadah ini dapat dikatakan dia sebagai bentuk kesyirikan tidak kita katakan ini ibadah yang salah di mana salahnya salahnya tidak itiba sunnah tidak mengikuti sunnah karena ibadah itu terkadang dia salah di pertama, yakni di niat, bukan untuk Allah SWT, itu baru dapat dikatakan syirik. Terkadang dia ibadahnya ikhlas, tapi caranya salah. Maka dikatakan dia tidak mengikuti tiba kepada Rasulullah SAW. Kalaulah seorang beribadah karena ingin dipuji manusia, itu syirik. Walaupun ibadahnya benar, sholatnya benar, sholat hajatnya benar, tahajudnya benar, tapi ingin dipuji manusia, disanjung, maka dia telah berbuat kesyirikan. Karena nggak ada ikhlas. Ikhlas maknanya untuk Allah SWT semata. Tapi kalau anda kata dia beribadah, ya ikhlas dia beribadah untuk Allah SWT. Salat tahajud untuk Allah, salat hajat untuk Allah. Tapi caranya tidak mengikuti cara Rasulullah. Melainkan mengikuti cara yang dibuat-buat oleh manusia. Baca surat ini sekian, baca surat ini sekian, memberikan apa namanya hadiah pahala kepada Bukhari Jalani atau segala macam nggak ada tidak ada Rasulullah contohkan. Maka semua bentuk amalan yang kita menyembah Allah dengannya bukan di atas dibang, eh, bukan dibangun atas dua prinsip tadi ikhlas atau mengikuti mengikuti contoh Rasulullah maka dia akan tertolak. Tapi tadi ditanyakan kepada kita, kita melihat bahwasanya itu adalah merupakan kesalahan dalam ittiba. Bukan kesalahan dalam ikhlas. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengunjungi dalam bentuk takalluf dalam bentuk membaring diri, sengaja datang, aja datang, tempat-tempat tersebut dilarang. Karena tempat-tempat tersebut adalah merupakan tempat kesyirikan, tempat disekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali datang ke sana untuk mengingkari. Kecuali datang ke sana untuk dalam rangka memberikan hujah, menegakkan hujah dan seterusnya jadi kita dilarang sebenarnya berrekreasi ke tempat-tempat pemujaan selain Allah SWT. Apalagi melihat acara-acaranya, tarian-tariannya dan seterusnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita berangkat untuk berekreasi ke Bali, ke apa namanya candi-candinya, melihat petunjukan-petunjukan sana. Itu semua petunjukan dibangun atas kesyirikan, khurafat, bid'ah, kesyirikan. Ya, atau kita mendengar jauh-jauh datang ke Borobudur, tujuan-tujuan rekreasi yang dilarang dalam agama kita. Tapi kita diperintahkan untuk berupaya mengumpulkan harta, menegakkan azam, mendatangi tempat-tempat yang Allah perintahkan. Apa itu? Tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Segala macam bentuk tujuan safar dalam rangka ibadah selain kepada tiga masjid ini maka dia dianggap bid'ah menentang agama Rasulullah SAW seperti ada yang mengatakan menziarahi tempat makam fulan ada keutamaannya atau sama dengan haji yang berangkat ke negeri fulan contohnya ke India contohnya berkumpul di sana adalah merupakan bentuk ibadah yang lebih utama daripada haji dan seterusnya ini penyimpangan ya, berangkat Apalagi ke negeri orang kafir, ke Cina atau kemana. Banyak sekali sekarang tour wisata yang menawarkan kepada kita untuk mendatangi tempat-tempat kesyirikan. Pemujaan kepada Sayyid Allah SWT. Dan banyak yang mengikutinya adalah orang-orang Islam. Ini menunjukkan betapa jauhnya kita daripada ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, uh, eh, bagaimana dengan foto-foto anggota keluarga kita yang dipasang atau ditempelkan di dinding tapi tidak dimaksudkan untuk diagungkan, hanya yeah. buat kenang-kenangan. Nah, itulah itulah akar muasal kesyirikan pada zaman Nabi Nuh. Maka tidak usah kita tampilkan foto-foto keluarga. Banyak sekali unsur-unsur negatif di sana. Unsur ria, unsur rojob dan seterusnya. Kadang-kadang kita lihat ada orang ya, ketika dia sudah ditempelkan atau apa ketika dapat piagam ini piagam itu tempelkan lebih baik semuanya jangan diperbuat dilarang menggantungkan foto di dinding-dinding. Sampai-sampai ulama-ulama yang bolehkan fotografi seperti Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala melarang perkara-perkara seperti ini. Ya, Allah ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkenaan dengan kuburan-kuburan yang dibangun, diberi keramik dan segalanya, ya dibuat tinggi, itu terjadi ketika kita belum belajar, telah berlalu masanya. Ketika kita telah paham itu salah, apa kewajiban kita? Apakah kita hancurkan atau bagaimana? Maka jawabannya adalah kita melihat dampak daripada perbuatan yang kita buat. Jikalah kita melihat jika kubur tersebut dihancurkan, bangunannya dibuat sebagaimana kuburan biasa tidak mendatangkan fitnah lebih besar, maka wajib diperbuat. Harus diperbuat. Tetapi jika malah mendatangkan fitnah yang besar terhadap agama kita dan diri kita, maka dibiarkan saja. Karena mungkin banyak orang tidak mengerti, mungkin pihak keluarga dan seterusnya atau yang lain-lainnya, kalaulah kita hancurkan, maka dampaknya kita akan merusak agama kita maupun diri kita, maka tidak dibiarkan sebagaimana begitu saja. Hal ini terjadi dengan Raja Faisal ketika beliau menjabat sebagai raja di Saudi Arabia dan ingin menerapkan sunnah untuk menghapuskan seluruh bentuk tulisan-tulisan kaligrafi yang ada di Masjid Nabawi. Memugar segala macam bangun-bangunan kubah yang di atas yang dibuat di atas kuburan Rasulullah SAW. Muncullah protes dari seluruh negeri kaum muslimin yang natbin adalah merupakan negeri-negeri yang jauh daripada sunnah mereka protes karena Syekh eh, karena eh, Raja Faisal menganggap jikalah dia tetap menjalankan keinginannya mungkin akan jadi fitnah di seluruh alam Islam maka dibiarkan sampai sekarang maka ini yang kita perbuat dalam rangka mengingkari satu kemungkaran kita dapat biarkan kemungkaran yang telah terjadi tidak merubah jika kita lihat akan terjadi kemungkaran lebih besar sebagaimana dengan Rasulullah SAW sendiri ketika Rasulullah menaklukkan Mekah dia berkata kepada Aisyah, "Lau anna qaumaki lau anna qaumaki" kata Rasulullah hadithu ahdin bil kufri laula anna qaumaki hadithu ahdin bil kufri al ka'bata wa banaitu ala qawaid Ibrahim. Kalau saja bukanlah kaummu merupakan orang-orang yang baru saja memeluk Islam, akan aku hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun Ka'bah sebagaimana kaidah yang sebagaimana dasar pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Karena Ka'bah pada masa Quraisy itu tidak sama dengan Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim. Mereka buat satu pintu, mereka naikkan pintunya pada Nabi Ibra pada masa Nabi Ibrahim, Ka'bah dua pintu dan pintunya rendah ke tanah. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kemudian bangunannya lebih sedikit luas karena orang kafir Quraisy tidak memiliki uang yang cukup, mereka kecilkan, mereka tinggikan mereka gantikan dengan bangunan hijir. Ya, makanya sebagian daripada hijir Ismail adalah merupakan bagian daripada Ka'bah. Kata Rasulullah, kalaulah tidak kau merupakan orang-orang yang baru masuk Islam, akan kuhancurkan Ka'bah dan kubangun sebagaimana dibangunnya oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa Rasul tidak melakukannya? Karena takut fitnah. Maka ini jawaban untuk pertama, pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang kedua. Ya. Sebaiknya kita tidak usah ya mengkoleksi gambar-gambar orang kita segala macam karena tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya ataupun untuk kita kadang-kadang kita bermain di sana perasaan semua perasaan saja nggak ada manfaat untuk orang tua kita fotonya kita simpan yang bermanfaat untuk orang tua kita apalagi mereka telah meninggal kita doakan mereka selalu mendoakan mereka bersedekah untuk untuk mereka menyambung silaturahmi kepada keluarga-keluarga mereka atau teman-teman dekat mereka. Ini amalan yang bermanfaat. Tapi dalam beragama kita banyak sekali terpengaruh dengan perasaan. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Kenapa harus cegah? Bukankah ini kebaikan seterusnya? Padahal kebaikan itu ada pada agama. Kalau orang tua kita sudah meninggal, mengingatnya bukan dengan membawa fotonya dan seterusnya. Mengingatnya dengan mendoakannya dan seterusnya. Ini cara yang paling tepat dan cara yang paling benar dan ini bermanfaat wallahu taala alam dan bagaimana dengan yang uh, membuat foto itu tersendiri tersebut Ustaz? Apakah bagaimana cara untuk tobatnya Ustaz? Tentunya orang buat buat patung dan seterusnya ketika dia paham bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata memang masih ada wujudnya dihancurkan. Patung yang dibuat dihancurkan. Dari Abu Imad di Sengkuang Ustaz. Silakan. Nah, saya ingin menanyakan ini surat Al Imran ayat 64 Ustaz. Surat Al Imran. Ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ayat. Ah. yang dimaksud alul kitab di sini tentu orang Yahudi dan Nasrani ya Ustaz ya. Iya. Nah, e, tentang kemusyrikan orang Nasrani, kebetulan saya pernah membaca kitab-kitab mereka itu, kitab mereka bukan cuma menjekutukan bahkan sangat melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang Nasrani Ustaz. Ya. Uh, bagaimana kemusyrikan orang Yahudi Ustaz? Ya. Uh, bentuknya seperti apa gitu Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz ya. Yeah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah Jadi beliau menjelaskan tentang kesyirikan orang-orang Nasara. Bahkan dalam kitab mereka banyak sekali gambaran bagaimana mereka melecehkan Allah bahkan mereka melecehkan para nabi demi Allah menuduh para nabi demi Allah SWT dengan perbuatan yang tidak baik tercela menuduh Lut, Lut berzina dengan kedua putrinya Ibrahim meminum khamar Ibrahim telanjang dan seterusnya banyak sekali ya Musa berkelahi dengan Allah banyak sekali eh, bentuk pelecehan mereka terhadap agama dan kita harus paham bahwasanya itu juga ada pada kitab Taurat karena isi Injil sebagian adalah merupakan isi Taurat. Dibagi menjadi dua, perjanjian baru dan perjanjian lama. Isi perjanjian baru itu isi, isi perjanjian lama itulah di Taurat. Tapi tidak semuanya dimuat sebagaimana yang ada pada Tauratnya orang-orang orang Yahudi. Agama orang Yahudi. Dan dalam agama Yahudi juga terdapat penyimpangan sebagaimana pada agama Nasara. Allah banyak menyebutkan penyimpangan mereka, merubah rumah isi Alkitab dan seterusnya antaranya Allah mengatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu adalah merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Nasar mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa anak Allah. Jadi ini kesyirikan mereka. Sama kesyirikan mereka dengan kesyirikan orang-orang Nasara. Dan banyak hal sama. Sama-sama mengkultuskan. Cuma mereka mengkultuskan Uzair. Ya. Allah Ta'ala alam uh, kuburan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu gimana bentuknya? Oh iya. Itu, itu aja, aja Pak. Ya. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana sih kuburan yang sesuai sunnah Rasulullah SAW? Kuburan yang sesuai sunnah Rasulullah adalah kuburan yang tidak meninggikan tanahnya lebih daripada satu jengkal. Sebagai bentuk tanda itu adalah merupakan kuburan. Dan diletakkan pada satu sisinya atau dua-duanya batu sebagai tanda itu kuburan. Ya. Diberikan rukhsah meninggikan kuburan hanyalah satu jengkal saja dari tanah sebagai tanda dia adalah merupakan kuburan. Kemudian nisannya tidak boleh bertulis. Dilarang Rasulullah SAW. Batu letakkan batu di sana atau kayu atau apapun juga sebagai tanda itulah kuburan. Yang jelas yang dilarang memasukkan tanah apapun dari luar kuburan apakah kerikil kepasir pasir ke yang lain-lainnya mengkapurnya menyemennya itu semua terlarang meletakkan padanya bacaan-bacaan itu terlarang ya tulisan-tulisan Quran letakkan padanya dilarang bahkan kalau kita mau jujur dalam kitab Syarah Muslim karangan Munawir taala beliau menjelaskan larangan-larangan mengenai masalah membuat bangunan kuburan ini Kata beliau, lebih lagi bersangat terlarangnya jika ini dibangun di tanah wakaf kaum muslimin. Karena itu tanah wakaf, bukan tanah milik orang tua kita. Ketika kita membangun kuburan, berarti setelah malamnya itu kuburan, jadi hak milik kita. Hak milik keluarga kita yang meninggal. Padahal, hukum asalnya itu bukan hak milik kita, wakafnya kaum muslimin. Ketika dianggap setelah bertahun-tahun tulang-tulang yang telah hancur menjadi tanah, dapat digali kembali dan dikuburkan di sana orang lain tapi ketika dibangun dan seterusnya, maka jadilah dia, ya, dihajislah dia, terbokinglah dia untuk orang-orang tertentu padahal dia tidak hak untuk orang tertentu. Dia wakaf kaum muslimin dari masa ke masa. Wallahu taala alam.